Nah, pantun mengenai ilmu mustalah hadis. Nah, yang dikarang oleh Imam Al-Baiquni disyarah oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Nah, sebelum kita masuki pembahasan yang baru, kemarin masih ada sedikit penggalan yang belum selesai, kita selesaikan. Qala syair berkata seorang penyair halaman 75, "Tamannaita an tamshi faqihan munadhiran bi ghairi ina'in wal jununu fa'nam Wal jununu funun. Maksudnya sini nanti kita lihat yakni anna nabiy yatamanna an yumsi. Antamsi wa antamsi, tamsi. Antumsi, ya, na'am. Yakni anna nabiy yatamanna an yumsi faqihan munadhiran bi ghairi ta'abin fa innahu majnun. Artinya bahwasanya barang siapa yang ia, dia itu berangan-angan sore eh, menjadi orang faqih dan dia pengkritik, paham ya? Maksudnya itu orang ingin menjadi orang fakih, berilmu, bisa mengkritik tapi nggak mau capek-capek. Di rumah terus berpangku tangan. Paham ya? Itu berarti dia itu gila orangnya. Paham ya? Pengen pintar, pengen berilmu dia cuma di rumah aja. Ya? Pengen mau makan dia kenyang jadi sangkarnya terus. Nggak kenyang-kenyang, nggak dapat ilmu. Oleh karena itu orang-orang sufi, orang sufi itu yang dikenal ilmu laduni itu nggak benar. Ilmu laduni katanya datang dari Allah Taala langsung. Kalian ngambil ilmu harus melalui sana, haddatsana. Kami ngambil ilmu langsung dari Allah taala katanya. Kalau orang sufi itu, ilmu laduni katanya. Itu adalah wangsit dari setan. Biasanya ilmu dari setan itu. Paham ya? Enggak langsung dalam artian yang mereka anggap atau yang mereka perkirakan nggak benar. Paham ya? Katanya ilmu kita ilmu laduni. Kalian kalau ngambil ilmu harus melalui Rasulullah kan katanya. Iya. Kalau kita enggak. Nah terus langsung ngambil ilmu dari Allah taala. Wah, ilmu apa? Ilmu laduni katanya. Itu nggak benar ya kita lihat sini. Jadi Orang yang dia itu berangan-angan ingin menjadi orang faqih dan pengkritik tanpa ingin capek-capek fa'inu majnun, maka dia itu orang gila. Paham ya? Oh, mau berilmu kok enggak mau capek-capek, mau di rumah terus berpangku tangan enggak akan dapat berilmu, enggak akan dapat ilmu. Kalau kita telusuri bagaimana para imam terdahulu ketika mereka mencari ilmu, berapa tahun duduknya? Puluhan tahun, 20 tahun. Seperti kisahnya yang masyhur, paham ya? Nah, barakallahu fikum Syu'bah bin Hajjaj, eh, Abu Ustam Amirul Mukminin fil hadis, beliau juga 20 tahun mencari ilmu. 20 tahunan. Kemudian juga Nabi Muhammad bin Bashar rahmatullah alaih duduk bermajlis nam di hadapan seorang imam Yahya bin Sa'id Al-Qattan berapa tahun? 20 tahun. Jadi kalau cuma setahun dua tahun itu jangan merasa wah dah lama belum. Belum lama. Setahun dua tahun belum lama. Bertahun-tahun. Nah, mencari ilmu itu. Ayo kita lihat sini. Tapi hasilnya bagaimana? Menjadi seorang imam. Eh, Muhammad bin Bashar awal mulanya Nah, barangkali ibu ingin rehlah pergi jauh mencari ilmu. Tapi ibunya melarang, "Kamu jangan pergi. Kalau mau mencari ilmu di kampungnya saja." Karena di kampungnya sendiri waktu itu ada seorang imam Yahya bin Sa'id Al-Qattan, rahmatullah alaih. Akhirnya Muhammad bin Bashar taat. Taat dan juga duduk bermajelis di kampungnya itu dengan seorang imam, seorang guru. Mulazanah kurang lebih 20 tahun. Akhirnya menjadi seorang imam. Nah, diberkahi ilmunya, sering dinukilkan dalam kitab-kitab hadis qala haddatsana Muhammad bin Bashar. Nah, digelari dengan apa? Bundar kan itu. Wasiul ilm yang luas ilmunya. Nah, barakallahu fikum kata dia, aradtu rihlata famanatni ummi fa'ata'tuha fa li fihi. Aku ingin rihlah, tapi ternyata ibuku melarangku. Akhirnya aku taati apa yang ibu yang yang ibu apa? Yang ibuku nah, diinginkan tadi aku taati, akhirnya aku diberkahi ilmunya. Nah, ini ketika di kampungnya ada orang yang berilmu, dalam artian ketika dia itu bisa sabar dan mencari ilmu, duduk mulai sama bertahun-tahun tadi, ada hasilnya gitu loh. Nah, tapi kalau misalkan di kampungnya nggak ada ya rehlah itu jelas. Nah, ini cuman yang kita ambil syahidnya apa duduknya selama 20 tahun. Itu pun masih belum dapat semuanya. Nah, barakallahu fi karena ilmu itu sangat luas sekali. Kita lihat sini. Wal wal junun, eh, wal junun dan orang-orang dan kegilaan itu asnafun min jumlatiha an yaqul qa'il nam dan kegilaan itu bentuk-bentuk kegilaan itu berbagai macam jenisnya eh, termasuk yang globalnya sebagiannya adalah ada orang yang berkata uridu an akuna faqihan munadiran wa ana naimun 'alal firasy ini antaranya jadi ada orang yang mengatakan aku ini ingin menjadi orang faqih ingin menjadi orang berilmu dan juga mengkritik dan bisa debat dan semisalnya tapi aku tidur terus di atas kasur dalam artian itu dia nggak pergi itu loh cuman di rumahnya terus, tidur di atas, eh, tidur di atas kasur, makan, minum, istirahat dan sebagainya itu ada. Itu kurang. Oleh karena itu barakallahu fikum, nah orang-orang misalkan yang keluar ke Yaman belajar di sana itu kalau nggak ada inisiatif dari dia untuk belajar, itu juga nggak akan berhasil juga. Karena banyak kita saksikan di sana yang datang datang itu nggak belajar, main-main, kemudian juga tidur-tiduran, santai-santai, itu di sana nggak dapat. Tiga tahun, empat tahun pulang pun kosongan. Bahkan ada yang futur lagi naudzubillah ya. Futur itu maksudnya dulunya awam, kenal ahlu sunnah, belajar ke sana, pulang futur jadi awam lagi. Jadi bukan jaminan ya, belajar keluar bukan jaminan. Kembali ke inisiatif masing-masing. Semangat dalam belajar. Nah, karena karena ketika dia semangat dalam belajar kan dia ingin bagaimana caranya dirinya itu tahu gitu loh. Setelah ingin dirinya tahu, otomatis nanti kan dia akan terpetik. Oh berarti harus semangat misalkan. Seperti itu. Nah, kalau di sana itu enggak. Dalam artian sana itu inisiatif enggak ada. Belajar sana, belajar sana enggak ada kayak itu. Semuanya inisiatif masing-masing. Mau belajar ya silahkan berarti kembali ke masing-masing. Yang tidak ya santri-santri ada juga. Dinasihati malah santri-santri ada juga sana. Syekhnya misalkan syekh lagi ngajar gitu. Eh, dia di kamarnya tidur itu ada. Eh, atau syekh lagi ngajar ada yang di, pergi ke restoran misalkan makan ada juga. Nah, tapi dinasihati. Yang jelas sama yang jelas. Nah, barakallahu fikum ini tadi. Orang gila itu adalah orang yang mengatakan, aku sebenarnya pengen jadi orang pinter, tapi aku nggak mau capek-capek. Nah ini keliru. Bahkan Syu'bah bin Hajjat, Syu'bah bin Hajjat, Abu Bustam, rahmatullah alaih beliau mengatakan, "Man talabal hadis aflas." Barang siapa yang mencari hadis sama aflas, bangkrut. Dan orang yang mencari ilmu itu bangkrut. Bangkrut apanya? Harus mengorbankan hartanya, harus meninggalkan rumahnya. Terkadang harus beli kitab, beli buku tulis, beli pakaian syar'i misalkan, kemudian beli ini dan itu untuk keperluan pola beli ini bangkrut nggak kelihatannya? Bangkrut, tapi dunia saja. Nah, barakallahu fikum. Beliau pernah men menjual panci ibunya. Nah, Syu'bah ajat dalam rangka untuk mencari ilmu baik itu. Nah, bang bangkrut. Nah, bangkrut tapi kelihatannya di dunia saja. Adapun di akhiratnya termasuk apa sumber dipermudah masuk apa? surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mencari ilmu dalam rangka dalam siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka mencari ilmu, niscaya Allah Taala akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Qala al-muallif rahmatullah alaihi al-Imam al-Baiquni, wal mudrajatu fil haditsi ma atat min ba'di al fadhi ruwati tasalat. Sekarang mengenai mudraj. Mudraj itu nanti dalam ilmu salat, nah barakallahu fikum ucapan yang di luar hadis. Paham ya? Bukan masuk dalam bagian hadis. Misalkan dalam hadis ada lafaz lafaz pernahnya Rasulullah misalkan ucapan Rasulullah kemudian di situ nanti ada perawi yang mengucapkan ucapan lain. Paham ya? Jadi ucapan itu di luar rangkaian hadis itu loh, paham ya? Nah, di luar matan hadis. Itu namanya mudraj. Nah, seperti misalkan nah kana Nabi sallallahu alaihi wasallam Ya yathannas itu kemudian ada perawi yang menjelaskan yathannas maksudnya ta'abbad, beribadah itu. Nah, itu namanya mudraj namanya. Paham ya? Nah, mudraj itu seperti itu. Ewa. Kita lihat sini. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, "Hadha huwa as-sadis wal 20 min aqsam al-hadis al-madhkura fi hadha an-nadmi wa huwa al-mudraj." Ini pembagian yang ke 627 dari pembagian-pembagian hadis yang disebutkan dalam pantun atau puisi ini, yaitu mudraj. Mudraj namanya. Nah, kita lihat mudraj itu apa pengertiannya? Wal haditsul mudraj dan hadits mudraj itu huwa Ma'adholahu ahadur ruwat fil hadis biduni bayanin yaitu na'am sesuatu yang dimasukkan oleh salah seorang perawi di dalam hadis maksudnya seorang perawi memasukkan sebuah ucapan di dalam hadis itu nah berarti kan otomatis kan bukan rangkaian hadis aslinya apa biduni bayan tanpa menjelaskan tanpa penjelasan bahasanya ini ucapanku itu tanpa menjelaskan bahasanya ini ucapanku walihada sumia mudrajan oleh karena itu ini dikenal dengan mudraj. Paham ya? Ini dikenal dengan apa? Mudraj. Nah, oleh karena itu kadang kita dengar nah barakallahu fikum. nah barakallahu fikum istidrajan. Istidrajan itu maksudnya terkadang pelajaran dia bahasnya masalah ilmu mustalah, tapi ada keterkaitan dengan ilmu usul. Dimasukkan itu kan berarti apa? Istidraj. Dalam artian apa? Dalam artian enam pembahasan itu di luar pembahasan tapi ada keterkaitan disebutkan itu. Nah, kita lihat sini. Naam barakallahu fikum li'annahu udri li'annahu udrija fil hadis duna an yubayyin al hadis min hada na min hadal mudraj. Dikarenakan dia itu memasukkan nah di dalam hadis tanpa dia menjelaskan hadis tersebut dari tambahan yang dia sebutkan. Jadi hadisnya itu ada ucapan dia dimasukkan dalam hadis itu tanpa menyebutkan ini ucapanku itu loh. Sehingga orang tersamarkan dikirain itu hadis itu loh. Nah, padahal nanti ada pembahasannya kita lihat ini. Fal mudraju idzan laisa min kalamin nabi. Nah, sesuatu yang mudraj, ucapan tambahan itu jika demikian bukan termasuk ucapan Rasulullah. Bukan termasuk ucapan Rasulullah. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Naam. Walakinnahu min kalamir ruwat. Eh, akan tapi itu termasuk ucapan para perawi. Nah, bukan ucapan Rasulullah. Wa ya'ti bihi rawi ahyanan dan terkadang seorang perawi mendatangkan terkadang ima tafsiran li kalimatin fil hadis, ima fungsinya. Jadi perawi ini mendatangkan kalimat yang baru, tujuannya apa? Tujuannya untuk menjelaskan hadisnya. Hadisnya misalkan ada lafaz yang susah, yang sulit, nah dia datang membawakan lafaz yang mudah dipahami untuk menjelaskan lafaz yang sulit tadi. Tadi. Awli ghairi dzalik min asbab atau yang selain itu daripada sebab-sebab yang ada. Wa yakunu idraj ahyanan terkadang yang namanya idraj ini pemasukan tanpa dijelaskan alasannya ini nah atau pemasukan nam tanpa dijelaskan ini atau tanpa penjelasan ini terkadang terjadi pada beberapa perkara. Satu, fi awal hadis. Yang pertama di awal hadis. Dua, wa ahyanan yakunu fi wasthih, terkadang di pertengahan hadis. Tiga, wa ahyanan yakunu fi akhirih, terkadang di akhir hadis juga Apa maksudnya ini? Nah, jadi paham ya mudrat ya. Mudraj itu kalamnya seorang perawi bukan ucapan Rasulullah. Nah, fungsinya terkadang didatangkan untuk menjelaskan enam kalam yang mungkin belum dipahami dan semisalnya. Kita lihat sini. Misaluhu fi awal hadis. Contohnya yang mudraj di awal hadis. Perhatikan ini. Mudraj tapi di awal hadis. Hadisnya Abu Hurairah. Abu Hurairah namanya siapa? Abu Hurairah Eh, siapa? Wallahu wallahu alam ya. Anam Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr itu namanya Abu Hurairah. Naam. Datang dalam hadis Abu Hurairah, qala Abu Hurairah mengatakan asbighul wudhu asbighul wudhu wailun lil aqab nar. Sempurnakanlah sempurnakanlah wudhu kalian. Sempurnakanlah wudhu-wudhu kalian. Kecelakaan atau celakalah bagi tumit-tumit yang tidak terbasuh oleh air termasuk bagian dari api neraka. Antumit itu yang mana tumit? Hewan am. Itu kalau wudhu upayakan terbasuh oleh air. Jangan disisakan. Kadang orang tergesa-gesa wudhu ternyata masih belang-belang. Itu kurang. Jadi upayakan benar-benar terbukti dan ter terbasuh itu ya. Ancamannya ngeri. Wailun. Nah, kecelakaan bagi orang bagi tumit-tumit yang tidak terbasuh oleh air, termasuk bagian dari api neraka. Amin ya? Tumit ini kan ini kan tumit. Ayo, tumit itu yang bahasa Jawanya tungkak, bahasa Jawanya. Kalau bahasa Indonesia apa? Ya tumit tadi. Paham ya? Nama itu. Kadang orang lalai di sini, kadang kalau nggak di sini di sini. Jadi harus upayakan sempurna. Nah, syahidnya apa syahidnya barakallahu fikum? Syahidnya lafaz asbighul wudu. Asbighul wudu itu ucapannya Abu itu. Bukan ucapannya Rasulullah, tapi digabung itu loh. Jadi satu. Asbighul wudu sempurnakanlah wudu untuk kalian. Nah, mana yang ucapan Rasulullah? Wailun lil aqabi minan nar. Ini ini ucapan Rasulullah nih. Kecelakaan bagi tumit-tumit yang tidak terbasuh oleh air, termasuk dari bagian api neraka. Nah, itu ucapan Rasulullah. Nah, asbighul wudu namanya apa? Mudraj. Kita lihat sini. Fal marfu' maka yang marfu' marfu' itu maksudnya hadisnya sampai kepada Rasulullah itu adalah ucapannya wailun lil aqabi minan nar. Perhatikan ini. Kecelakaan bagi tumit-tumit yang tidak terbasuh oleh air, termasuk dari bagian api neraka. Wa amma qalu asbighul wudhu. Adapun ucapannya sempurnakanlah wudhu-wudhu kalian. Fahuwa min kalami Abi Hurairah. Ini termasuk ucapan Abu Hurairah. Berarti apa? Mudraj. Namanya mudraj. Wa la yaqra'ul hadisnya yadhunnu anna al-kulla. Tapi orang yang baca hadis yang enggak paham, baca hadis ini yang enggak paham, dia menyangka bahwasanya keseluruhannya itu huwa min kalamin nabi seluruhnya itu adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal bukan kan? Bukan. Tapi benar ucapannya Abu Hurairah itu benar. Untuk menjelaskan aja. Berarti kalau kalau seandainya ancaman itu mengenai tumit-tumit, dikhawatirkan tidak terbasuh oleh air, sempurnakanlah wudu kalian itu. Benar berarti kan? Nah. Li'annahu lam yubayyin dzalik karena Abu Hurairah enggak menjelaskan. Abu Hurairah tidak menjelaskan mengatakan qultu, enggak ngomong gitu kan? Langsung qala Asbiqul wudu. Wailun lil aqabinan nar Orang mengiranya berarti lafaz asbiqul wudhu ini termasuk hadisnya Rasulullah. Kita katakan tidak. Asbiqul wudhu itu mudraj. Mudraj itu kalamnya Abu Hurairah. Nah, yang lafaznya wailun lil aqabi nar itu barulah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Contoh lain. Wa misalul idrat fi wasatil wasatil hadis. Wa misalul idrat fi wasatil hadis. Contohnya idrat tapi di pertengahan hadis munculnya tambahan ini di pertengahan hadis. Hadis Zuhri, Muhammad bin Muslim Az-Zuhri. Nah, seorang imam ahlu sunnah. Hadis Az-Zuhri an Aisyah dari hadis Aisyah ummul mukminin. Aisyah istrinya siapa? Anaknya siapa? Hah? Anaknya siapa? Aisyah anaknya siapa? Bakar Siddiq. Siapa anaknya Aisyah min mukminin? Anaknya siapa anaknya? Ya. Punya anak enggak? Eh? Enggak ada. Enggak punya ya? Rasulullah itu semuanya keturunannya bukan dari Aisyah tapi dari Khadijah bintu Khuwailid dan dari Maria al-Qibtiyah dari dua itu aja. Dari Aisyah ummul mukminin itu tidak memiliki anak. Namun semua istri Rasulullah itu dinikahi dalam keadaan janda kecuali satu, itu Aisyah. Oh ya, semuanya dalam tanda-tanda tulis satu Aisyah. Kita lihat sini, hadisnya Zuhri dari Aisyah fi kaifiyati mengenai mengenai gambaran atau bagaimana bagaimana tata cara nuzulil wahyi, mengenai keadaan bagaimana kisah tragedi turunnya wahyu. Kisah tragedi turunnya wahyu. Kita lihat, yakni maksudnya adalah awwalu ma uhya ila nabi sallallahu pertama kali Rasulullah diberi wahyu. Nah, di mana? Di gua apa itu? Gua apa? Bertapa nggak di situ? Bertapa? Enggak <laughs> ya, ini dipakai dalil orang-orang sufi bahwasanya Rasulullah itu bertapa di Gua Hira, akhirnya mereka bertapa. Padahal Rasulullah di Gua Hira enggak bertapa, beribadah. Ayo kita lihat sini. Nah, awalu ma wahya ilayya ila Nabi SAW pertama kali yang diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudnya itu faqalat kemudian Aisyah mengatakan kanan Nabiu sallallahu alaihi wasallam nasin. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yatahannasu fi ghari Hira al-layali dawatil adab wa tahannus at-ta'abbud itu ini, ini syahidnya. Dahulu Rasulullah sebelum menerima wahyu tersebut, nah beberapa hari menyendiri. Nah, menyendiri di gua Hira. Beberapa hari yang memiliki jumlah rasanya beberapa hari gitu. Yang memiliki bilangan kan berapa hari intinya beberapa hari menyendiri beribadah di gua Hira, yatahannas. Nah, apa itu yatahannas? Wa tahannus at-ta'abbud ini Tahanus itu adalah takabut, maksudnya beribadah. Ini namanya mudraj. Ucapan tahanus at taabud ini namanya mudraj. Oh ya? Mudraj dalam artian nam bukan ucapan Rasulullah. Untuk menjelaskan atau men menafsirkan tahanus ke maknanya apa. Apa belum? Ini namanya mudraj namanya. Jadi Rasulullah ketika di Gua Hira tersebut menerima wahyu, wahyu yang pertama Rasul diangkat menjadi nabi umur berapa? Umur berapa melihat Nabi pertama kali? Umur berapa? 40 tahun dengan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, al insana ma lam ya'lam. Nah, berikutnya. Waladhi yasma' hadzal hadis, orang yang mendengar hadis ini yadun menyangka anna tafsira min Aisyah penjelasan dari Aisyah itu fi qauliha wa tahanus at-ta'abbud yaitu pada ucapannya tahanus itu adalah ta'abbud beribadah wal waqi' anna tafsira min az-zuhri tapi yang waqi' kenyataannya penafsiran itu bukan dari Aisyah tapi dari Az-Zuhri Muhammad bin Muslim Az-Zuhri Naam rahmatullah alaih wa huwa al-an mudrajun di sini sekarang mudraj fil hadis biduni bayanin minhu tanpa ada penjelasan darinya annahu mudraj tanpa ada penjelasan dari Az-Zuhri bahwasanya itu mudraj Wa hadzal idraju yuradu bihi at-tafsir. Tapi idraj ini pemasukan lafaz yang bukan lafaz Rasulullah ini yang diinginkan dengannya adalah penafsiran. Wa tafsiru huna la minhu. Dan penjelasan di sini harus karena terkadang al-han al-hins itu maknanya bukan apa bukan ibadah, sumpah juga bisa nanti. Kita lihat sini. Li'an al-hins, li'an al-hinsa nam fil asl huwa al-ism. nam maksudnya eh, dosa mungkin kan sumpah tidak ada dosa dari sumpah yang dia tidak tidak tidak memenuhinya. Nah, mata semisalnya atau globalnya sum, globalnya apa? dosa gitu ada. Li'an al-hinfa fil asr huwa al-ism karena hinfa itu makna, makna, makna asalnya adalah dosa. Jadi kalau nggak dijelaskan orang kiranya Rasulullah berbuat dosa. Paham ya? Akhirnya butuh penjelasan. Az-Zuhri meletakkan di situ apa? al hinan anam, at-tahannus, at-ta'abbud. Tahanus di situ maknanya Abu beribadah, bukan berbuat dosa. Karena pada asalnya apa? Pada asalnya al-hisn itu kata beliau adalah al-ism dosa. Al-ism. Karena qala ta'ala wa kanu al 'alal al 'azim. Dan dahulu mereka terus-menerus nah di atas dosa yang besar. Wa idza lam yubayyin ma'na at-tahannus lastabaha lastabaha bil ism. Kalau seandainya Az-Zuhri tidak menjelaskan makna at-tahannus, niscaya akan tersamarkan dengan dosa. Berarti orang bisa mengartikan dahulu Rasulullah berbuat dosa di Gua Hira. Oleh karena itu ada penjelasan dari Az-Zuhri tujuannya agar tidak tersamarkan. At-tahanus at-ta'abbud maksudnya Rasulullah beribadah di Gua Hira. Nah, seperti itu. Walakin Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yata'abbad. Tapi Rasulullah itu beribadah wa ta'abbudu muzilun lil hins. Sedangkan ibadah itu menghilangkan apa? dosa. Alladhi wal ismi yaitu dosa tadi, fa huwa min babit tasmiyatisy syai' bididdih ini termasuk dalam bentuk menggunakan atau penanaan sesuatu dengan lawannya. Paham ya? Dosa lawannya ibadah ini itu. Kan gitu. Jadi aslinya maknanya adalah dosa tapi disitu digunakan adalah untuk ibadah, bukan makna dosa. Naam. Seperti itu barakallahu fikum wa barakallahu. Naam. Pada yang terakhirnya tanah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang sekaligus penjelasan Nah, barakallahu fikum rincian atau tambahan faedah yang sebutkan oleh Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hukum idras itu bagaimana? Kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin.